طيب يا اخواني في الله ان شاء الله نتفكه قليلا malam ini insya Allah malam yang beda kita bicara malam Sabtu itu maksudnya malam hari Jumat insyaallah kita berhenti untuk ahkam di malam ini نتفكه maksudnya kita makan buah-buah ha نعطيكم فاكهة المجالس Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi sampai meninggal berapa tahun? Hai akhwani fillah. 20 23 betul 23 Maksudnya Rasulullah SAW meninggal umur dia berapa? 63. Sah? Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, siapa yang menjadi khalifah? Siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Baik. Abu Bakar menjadi khalifah berapa tahun? Nah, dua tahun, dua lebih. Lepas Abu Bakar siapa yang menjadi khalifah? Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Berapa tahun? Berapa tahun ya Abu Daud? Hah? Umar, Umar. Bukan. Umar berapa? 10 tahun. Idan Abu Bakar sama Umar berapa tahun semua? Dua belas. Baik. عطس عمر رضي الله تعالى عنه عثمان خلافة عثمان بربطاون عثمان من جدي خليفة أمير المؤمنين بربطاون بربا دوبلس تاون دوبلس ثم دوبلس بربا بربا أحسنتم دوبل مبطا لبس عثمان من جدي خليفة سيابا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه Berapa tahun? Berapa tahun? Ali berapa tahun? 6 tahun. 6 kurang. 5 tahun lebih, maksudnya 6 tahun. Sesama berapa? Sesama berapa? 30 tahun. Macam Safina Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qala 30 sana ala minhaji an-nubuwah." 30 tahun setelah Rasulullah SAW meninggal menjadi khilafah ikut cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam thumma mulkan setelah Ali Muawiyah menjadi apa Malik Taib ya akhwani fillah sekarang 30 tahun itu namanya di sejarah Islam namanya siratul khulafa siratu apa الخلفاء مأسونيا بايو بايوغرافي بايو بايوغرافي بحاسة إندونيسيا بتقول بايوغرافي ها أفا بيوغرافي طب بيوغرافي طب يعني أنتم فاهم بايوغرافي ها طب يتو بكا بكلمة بايوغرافي إنجليز بكلمة بايوغرافي إندونيسيا طب لا بس بيوغرافي سيابا الخلفاء الراشدون أو تسمى السيرة الراشدة سيرة الراشدة Asyirah Rashidah berapa? Berapa tahun? 30 tahun. Apa tahun? Faham tak faham? Tulis fawaid itu. Ha? Asyirar tiga 30 tahun. Wasiran Nabawiyah berapa tahun? Berapa? 23. Asiran Nabawiyah 23, tak sampai 30. Jelas saya jelas. Wasirar Rashidah berapa? 30 sama berapa 50 53 faham tak faham jelas tak jelas baik untuk belajar السيرة النبوية dan السيرة الراشدة untuk belajar بيو بيو بيوغرافي نبوية بل بيوغرافي راشدة من أنفع ما يكون في معرفة السير Siapa yang belajar sirah nabawiyah sama sirah rasyidah mau dapat manfaat yang paling lebih dalam bab siyar bio biografi 53 tahun 50 tahun, 60 tahun, siapa yang belajar itu betul-betul dapat ma'rifah dan ilmu banyak di agama. Biografi 53 tahun itu orang yang tak tahu yang jahil macam mana menjadi talib ilmu. كلو أنت تأتوه سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة الخلفاء مستحيل dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita tahu untuk belajar sirah ini dua-dua An-Nabawiyah dan Ar-Rafidah itu ilmu yang banyak. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ Macam mana anda tahu sunnah Rasulullah sunnah sunnah Rashidah kalau anda tak belajar sejarah dia? Mustahil. Sama ya akhwani fillah, belajaran 53 tahun itu anda mau dapat manfaat yang sangat besar untuk fahaman maksud syariah. Apa maksudnya? Maksudnya maksudnya praktik 30 tahun itu macam mana sahabat dan khulafa praktik agama dalam 30 tahun tahu menjelas menjelaskan untuk kita apa maksud ahkam syariah yang datang dalam 23 tahun 30 tahun ini 30 tahun Ar-Rashidah Salam Macam syarah Tahu syarah? Syarah tafsir Untuk semua ilmu yang datang dalam apa? 20 apa? tiga. Hatta ada ulama dalam sejarah kita yang dia cakap ilmu yang benar ijma' yang sahih ijma' yang di waktu ar-rashidah setelah ar-rashidah tak terima Dia yang tahu agama betul-betul. Kalau dia cakap ijma' maksudnya apa? Ijma'. Kalau tak ada ijma' saatnya maksudnya apa? Tak ada. Itu madhab Imam Ahmad bin Hanbal. وجماعة من أهل الظاهر كابن حزم وغيرهم وهكذا الفقهاء محمد نصر المروزي وجماعة ممن كتب باب الخلاف itu madhabnya. Madhabnya ijma' ijma' siapa? Ijma' al-rashidah. Atau tak terima. 30 tahun itu ilmu yang banyak untuk menjelaskan ahkam yang datang dalam apa? 20 apa? 3 dua Dalam 23 tahun. Setelah 30 tahun itu subhanallah khilaf banyak dalam umma. Itu tak hina untuk Muawiyah radhiyallahu taala bukan. معاويه رضي الله تعالى عنه وقت يا ايكوت وقت الراشده تبي يا بوكان دلم ابا الخلافه الراشده لكنه ملك رحمه وقت معاويه بتسن ان ترى الخلافه الراشده والملك العضود ابا ما ملك عضود ستلا لما بلو تيجا تاهون اني انت ما جمبا دلم سجارة كتا سرطستهم 100 tahun itu dari 53 tahun dan 100 tahun yang depan sudah sejarah kita menjadi beda. Ahkam menjadi beda. Ada banyak perubahan-perubahan untuk ahkam agama. Sebab apa? Banyak asbab. Jahil, ada, dunia ada, campuran sama ada. Ada Allah masuk dalam agama kita, an umma kita, an malibar, bid'ah dia, an jahal dia ada. Banyak sebab. Itu sebab banyak ulama tak terima ijma' yang setelah 53. Walau 100 tahun itu yang depan. Tapi 100 tahun itu yang setelah 53 lebih bagus dan 400 tahun yang depan. Itu sejarah kita ya akhwan fillah. 53, 30, 23, lepas tu 30, lepas tu 100, lepas tu 400. 100 tahun itu khilafat Banu Umayyah. Khilafat siapa? Banu Umayyah. Mulai sama Muawiyah radhiyallahu taala جلس أجلس وليس ما معاوية رضي الله تعالى عنه أنتم ستستهون هبيس سماه إبراهيم بن يزيد بن عبد الملك Lepas itu ada 400 tahun, 400 tahun itu khilafat Banu Al-Abbas. Abna Ali ibnu عبد الله بن عباس تو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما صحابة عبد الله بن عباس هذا نما أنا دي أنا ينكتشي نما نيا علي علي بن عبد الله ابن عباس علي إيت بابا خلفاء بن العباس محمد بن عبد الله بن علي بن العباس إيتو سما بن العباس سموا أنا أن تشو تشو تشو سيابة عبد الله ابن عباس Alhasil ya akhwani fillah 100 tahun itu kalau kita sekarang cakap 30 tahun 30 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khulafah khulafah rasyidah maksudnya habis tahun berapa Hah kalau kita cakap 30 tahun setelah meninggal Rasulullah SAW itu sirah rasyidah maksudnya habis tahun berapa Kirang bisa sangat mudah. Empat, empat puluh tahun. Sekarang dua puluh tiga, betul. Tapi kita mau kira sana hijriyah dari tahun berapa? Satu maksudnya tiga belas. Setelah tiga belas. Satu, dua, tiga, empat, sepuluh. Betul tak betul? Lepas tu tiga puluh tahun maksudnya apa? An Pablo. Maksudnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu meninggal tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 40. Sangat muda. Ali bin Abi Talib meninggal tahun berapa? 40. Lepas itu menjadi khilaf menjadi apa? Khilaf. Terus Al-Hasan bagi al-hukm itu untuk siapa? Muawiyah. Antum faham tak faham? Jelas tak jelas? Setelah Ali bin Abi Talib meninggal radhiyallahu taala anhum. An sudah dia buat had untuk Abdul Rahman bin Miljam al-Mal'un. Abdul Rahman bin Miljam itu orang yang penuh siapa? Penuh siapa? Ali bin Abi Talib di Al-Kufa. Faham tak faham? Orang zalim itu dari Al-Khawarij. Dia marah sama Ali sebab Ali radhiyallahu taala anhu penuh Al-Khawarij, parang sama orang Al-Khawarij semua. jelas tak jelas bukan Muawiyah Ali tapi Muawiyah parang sama orang Khawarij setelah Ali meninggal bukan sebelum sebelum Ali meninggal siapa yang parang sama Al-Khawarij siapa Ali في هذا يقول عليه الصلاة والسلام تمرق مارقة من المسلمين تقتلهما أولى الطائفتين من الحق أولى الطائفتين بالحق Nabi SAW bersabda masa depan ada jemaah yang mau keluar jemaah yang zalim. Siapa yang mau parang dia, orang yang mau parang dia, orang yang dekat dari al-haq. Siapa yang parang dia dulu? Pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Dari adillah orang yang cakap Ali yang betul, yang benar. Jelas saja. jelas? Tayyib. Abdurrahman bin Jam itu hasil parang itu marah sama Ali pergi buat khianat meninggal siapa? Ali penuh Ali. Kenapa? Sebab Ali radhiyallahu taala anhu ada satu sifat bukan macam Muawiyah, bukan macam Amr bin al Ada satu sifat dalamnya tak suka orang penjagaan dia kecuali anak. Tak suka. Tak suka bodyguard. Apa bodyguard? Apa? Lawar. Lawar. Ha? Penawal. Tengah. Pengawal. Gunnah Nanti cakap bangunna saya tahu terus insyaallah. Saya huruf itu ada di bahasa Arab. Pengawal, ah, pengawal. Tak suka pengawal. Walau di waktu parang, aman billah. Waktu parang, parang ada orang yang datang untuk panjang hari-hari apa? Tak suka, pergi. Cukup anak saya, Muhammad bin Hanafi. Cukup, tak perlu, tak mau. Tak suka orang apa? Pengawal dia tak suka. وهكذا في مقامه فكان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اب منام ستياب هاري سبنهم صلاه صبح كل وار عاد ديا داري وقت مدينه عنده الكوفه سامبون عاد ديا بيسا اندي كل وار سبنهم صلاه صبح ها بقونا المسلمين وهاي مسلمين الصلاة خير من النوم وهاي مسلمين الصلاة خير من النوم bangunan dia untuk salat witr, qiyam dan sudah salat. Setiap malam. Setiap malam. Itu ada siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa kana kabiran, kana 63 sana. Umur dia waktu penuh berapa? 60 apa? 63. Macam Rasulullah SAW. Wa Umar macam Rasulullah SAW. Wa Abu Bakar macam Rasulullah SAW. Yang beda siapa? Uthman. 90 lebih. Penuh Uthman macam itu umur dia berapa? 90. 90 lebih, 94, 98. Hilal. Dekat 100 tahun umur siapa? Umur Uthman. Naam, subhanallah. حتى قال حسان رحمه الله تعالى ضحوا ضحوا بشيء ضحوا ب ماذا قال ضحوا بشيخ أشيمط ضحوا بشيخ عنوان السجود له أشيمط نعم ضحوا بشيخ عنوان السجود له أشيمط يقطع الليل قرآنا أو كما قال رحمه الله dia jawab asam bin Thalib jawab antum penuh siapa penuh orang yang paling tua antum orang yang sangat jelek antum parang an penuh orang yang tak ada tenaga untuk parang kamu apa balik sebab dia apa paling tua Walau dia paling tua, dia berdiri satu malam, satu rakaat untuk apa? Untuk habis Al-Quran sama dalam satu malam. Walau dia يقطع الليل تسبيحا وقرآنا هكذا قال حسان ضحوا أشيمط عنوان السجود له يقطع الليل تسبيحا وقرآنا أما قليل تسمع أما قليل لتسمع في مغارات أما قليل لتسمع في في في نواحيهم الله أكبر يا ثارات عثمان إتو داري أن ينطال حكمة داري حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوران ين شاعر أن أدى حكمة دلم بركة أن ين. وقت دي جقب سما حسان يا حسان سده بنه عثمان بن عفان سده بنه عثمان بن عفان فبكى حسان وكان أعمى سده مطع بكى ثم قال هذين البيتين دي جقب إتو دو باريس يعني عجائب دي cakap دي بنه orang yang paling walau dia tua dia masyhur malam dia habis dalam tasbih dan dalam baca apa Al-Quran ضحوا أشيمطا عنوان السجود له يقطع الليل تسبيحا وقرآنا عجائب dia penuh orang yang paling tua macam Uthman yang yang hari dia dalam sujud malam dia dalam Quran apa tasbih amma qalil la tasma'u fi nawahihim dengar saya, dengar saya. Sekejap, sekejap sahaja. anta mau dengar di semua tempat dunia orang yang cakap Allahu Akbar itu untuk darah Uthman. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Barang, barang yang besar. Allahu Akbar. Let's fi sekejap sekejap anta mau dengar banyak orang di semua dunia yang berkata Allahu Akbar ya gharat ya gharat maksudnya intiqam apa makna intiqam ya ba intiqam apa membalas Allahu Akbar itu membalas untuk siapa Uthman tunggu sebentar betul betul tak sempurna satu tahun tak sempurna satu tahun Hasan bin Thabit waktu itu sudah meninggal Parang terus menerus Terus menerus meninggal. Apa, perang. Sampai Ali bin Abi Talib apa? Meninggal. Enam tahun dari saat itu. Enam tahun terus. Tak ada satu hari yang tak ada apa? Tak ada perang. Tak ada. فاختلف الناس الناس sudah pecah Uthmaniyun wa Alawiyun sudah ummah kita dua macam Uthmani atau apa? Alawi. Alawi maksudnya yang ikut Ali bin Abi Thalib. Uthmani maksudnya yang mau membalas balas ha? membalas untuk siapa? Uthman. Siapa siapa yang yang sukses? Siapa yang sukses? Siapa? Siapa yang sukses? Orang yang yang jaga gharat Uthman membalas untuk Uthman atau orang yang cakap itu Ali tolong Ali siapa yang yang sukses akhirnya siapa Siapa? Apa? Yang jawab apa? Membalas untuk Uthman. Membalas untuk Uthman. Waktu Ali bin Abi Talib meninggal, yang ada yang ada sama Ali dan dia betul-betul ikhlas tolong Ali ratusan sahaja. Ratusan sahaja. Yang lain semua takut tak mau tolong khianat. Dan yang kembali untuk umat semua belakang Ibn Awiyah untuk darah siapa? Uthman. بلاد الشام وبلاد مصر وبلاد اليمن وبلاد العراق وبلاد خراسان سموا تمبات إتو إكو سيابا إكو سيابا معاوية بارا عثمان كان الرجل وقت إتو عثمانيون كلو دينجر على ساتو أوران ين علوي تبقي ما جمين دي برقي أنت تحرمتان دارا عثمان من عفان من أنت رسول الله قال أه، اعوذ بالله خلاص انت عثماني عثماني هبس سيابا يا ما جميدو بقي بي دار عثمان ام قصه عثمان هبس سمى امه من جالي سيابا أه، عثمانيه لكن سبحان الله بانيا داري بنو اميه ام بل ايتو انتو انتو نيه دي نيه دي مو خلافه بوكان انتو من براسن انتو سيابا أه، عثمان ايتو ست الله معاويه Marwan bin Hakam dan anak dia. Allahul musta'an. Illa man rahimallah. Tapi subhanallah fitnah. Macam Hasan Thabit berkata 100%. Allahu Akbar, ya gharat Uthman. Bulanan, bulanan baju Uthman yang yang ada darah yang penuh dia sama baju di Bilad Syam dekat rumah Muawiyah atas apa kayu yang panjang Sampai banyak orang dari Biladus Syam, wal Basra, wa Misr. Dia datang dan duduk dan hidup bawah kayu itu, bawah sana. Tunggu mendapat Muawiyah apa? Muawiyah mau apa dari dia? Muawiyah ambil baju Uthman dan letak ada kayu yang panjang dekat rumah dia. Rumah siapa? Muawiyah. Masuk rumah. Bulanan semua muslimin datang dan duduk ke mana? Ke mana? Bawah kayu itu. Makanan minuman duduk sana. Tunggu Muawiyah mau apa dari dia. Setelah Muawiyah cakap bismillah kita mau pergi cari orang yang penuh uzman, semua ummah sana apa? Ikut. Dia tak pergi kita mau mau barang sama Ali. Dia cakap kita mau cari siapa? Orang yang siapa? Yang penuh uzman. Muawiyah dengar mana-mana di dunia ada satu orang yang masuk dalam darah Uthman penuh. Tak ada rahmat itu dia. Tak ada. Tak ada satu orang yang Muawiyah maaf dia. Tak ada. Dan dia ratusan, ribuan. Ada riwayat yang cakap dikas tiga ribu. Siapa yang masuk dalam darah Uthman maksudnya apa? penuh meninggal walau jumpa dia setelah 10 tahun walau Muawiyah meninggal Muawiyah meninggal sudah meninggal ada Abna Marwan bin Hakam Al-Hajjaj Al-Hajjaj marah sama anak orang yang masuk dalam darah siapa? Herman kalau Al-Hajjaj tahu itu anak anak orang yang masuk anak Muawiyah apa? sangat marah sama dia dan penuh kalau ada masalah apa-apa rahmat untuk dia wala wa bara sama darah siapa darah siapa Uthman Uthman ini banyak jenis ada gulu macam Al-Hajjaj Hajjaj Hajjaj perintah setiap khatib di ummah waktu khutbah bagi doa untuk Uthman Allah rahmati Uthman al-la'nat orang yang apa yang penuh Maksud dia Ali dan orang-orang lain tolong Ali. Tapi dia cakap bagi laknat. Hatta jaa Umar bin Abdul Aziz merupuhan. فأضاف فزاد في الخطبة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي siapa yang tambah itu علي بن أبي طالب وقال عمر بن العزيز والله لو كان الحجاج حيا لعازلته والله كلو حجاج مسيح الدب دي خلافة عمر بن عبد العزيز والله كلو حجاج مسيح الدب سيما أبا مو أبا دو أسير دي داري خلافة أن مو بوت حكما سبب بركتان إيتو لعنة سيابا لعنة علي بكان علي ينبن عثمان ولو عمر بن عبد العزيز أنا عثماني تبي تأتريمه رضي الله تعالى فهمت فهم يا أخوان جلس جلس نعم jelas nah طيب kita cakap tahun 40 Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala meninggal tahun 40 betul tak betul lepas tu Al Hasan semua muslim pergi untuk jumpa Al Hasan Ya Hasan, bapa kamu meninggal, sudah anta Amirul Mukminin setelah bapa kamu. فقال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه orang Alawiyun yang yang di di di Al-Kufa itu bukan pendapat kamu bukan pilihan kamu أين أهل الحل والعقل أين أهل المدينة أين المدينة أين أين أين فقالوا أنت أنا علي بن أبي طالب شو شو رسول الله صلى الله عليه وسلم سياب طيان با لبه بقوز أنت فقال ننظر في الأمر الحسن جاك أبا كيتا ما أبا ننفكر بقي سيا وقته بطل وقته ايتو ساعة ايتو الحسن يطالن تنجي ابن عمر ادا ابن عباس ادا عبد الله بن الزبير ادا سموا صحابة ايتو ادا تبي تعدى اوران يا ما كم سيابا ما كم سيابا الحسن هذا tapi Al Hasan sudah capek tengok bapa dia macam mana ujian dalam ibtila dalam hukuman itu sebab Al Hasan anak Ali dan bukan anak sahaja anak an orang yang konsultasi konsultasi sama siapa sama bapa banyak kali uh, Ali bin Abi Talib dia berkata bagi saya Abu Abdullah Abu Abdullah Al Hasan mari ya Hasan anta mendapat kamu apa itu itu itu so Al-Hasan tahu bapa dia capek satu hari Al-Hasan dengar dari Ali bin Abi Talib itu perkataan Al-Hasan وقت باران سما معاوية في يوم يوم صفين يوم صفين oh perang Siffin itu sangat keras yang paling jelek ratusan ribu manusia yang meninggal untuk apa la ilaha illallah dari dari ahlu Syam wa dari ahlu Iraq hal yang paling paling Waktu perang itu Ali Nabi Talib tengok banyak manusia meninggal. Faqala Ali untuk Al-Hasan, wahai Al-Hasan, saya berharap mati sebelum hal ini 20 tahun sebelum ini mati. 20 tahun قال وددت لو أنني مت قبل هذا بعشرين حج saya harap kalau saya sudah mati sebelum hari ini 20 tahun lalu mati 20 tahun lalu maksudnya waktu siapa waktu siapa 20 tahun Taksis, taksis 20 tahun. Kenapa Ali cakap 20 tahun? Ah, Rasulullah tapi kapan? Kalau antum kira itu itu PR untuk kamu. Antum kira hari Sufin kapan? Antum kira 20 tahun lalu berapa? An ada apa untuk Ali sama Rasulullah SAW untuk 20 tahun itu lalu? Antum baru tahu. Amr azim jiddan. Itu sebab dia cakap, saya berharap meninggal 20 tahun lalu, bukan sekarang. Fitnah. Fitnah. Lepas itu, ya Ahwani Billah. Aman Nabi Allah. Al-Hasan sudah tahu. sudah tahu capek tapi subhanallah dekat seratus ribu dalam tiga hari untuk satu bulan satu minggu seratus ribu manusia dari Arab dari Yaman, dari banyak tempat yang datang bagi bay'ah untuk Ali. Seratus ribu dan lebih. Miat alf rajul. Seratus orang lelaki datang. Dan dia siap untuk parang sama siapa? Sama siapa? الحسن تبي الحسن أبا قال ننظر فدخل عليه أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه أبو بكر صحابة الصحابة داري داري أنصار داري أهل بدر داري المدينة أنصاري بقي أن مسوء أن جبا الحسن وقت إيتو أبو بكر سودا أوران فقال يا حسن Saya dengar Rasulullah SAW bersabda, anak saya ini sayyid. Apa sayyid? Sayyid. Hah? Apa maksudnya sayyid ya fillah? Apa maksudnya sayyid? Apa maksudnya sayyid? Hah? Maksudnya orang yang menjadi kepala, menjadi kepala kaum dia sebab akhlak dia, muamalah dia fikir dia, ilmu dia. Bukan sebab bukan sebab apa? Bukan sebab nasab. Tak ada hubungi, tak ada. Di bahasa di syariah tak ada hubungi antara tasyid dan antara apa? Apa? Nasab, tak ada. Nafhum ya akhwani fillah. Itu sebab siapa yang yang nasab dia tinggi maksudnya anak Rasulullah SAW maksudnya nasab dia syarif. Tapi tak maksudnya dia apa? Sayyid itu pahaman yang sangat jelek dan jauh. At-tasyid itu kembali untuk akhlak kamu, agama kamu, ilmu kamu, mengaruh kamu untuk manusia. Walau anta orang bukan ada nasab, bukan. جلس جلس لهذا نقول سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا أبو الدرداء وسيدنا عبد الله المسعود وسيدنا علقمة هؤلاء كلهم ساداتنا أصحاب رسول الله والتابعين ومن تبعهم بإحسان السلف كلهم سادة ما سني سادة ما سني ابا اوران يمغارو قوم دي اوران yang efek سانغات sangat انتو untuk انتو itu بوكان سبب sebab بوكان سبب sebab apa بوكان ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن معاذ لما ضرب قال لأصحابه من من بني الأوس قال قوموا إلى سيدكم برديري أن تقول سيدكم كمو تبين سبيات تعجم فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى فهمت الله سمى يا أخواني في الله إن الله لا يغضب إذا قيل للكافر يا سيد الله جل وعلا مرة سما أوران ينتكب سيد أنت أوران ين يعني أبا يعني كافر أبو لهب بيسا تجاب سيد أبو لهب أبو لهب طمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسا تجاب سيد بيسا تا طيب بيسا تا طيب بيسا تبي نسب دي شريف تا نسب دي شريف ولو أبو لهب إنتو نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمتوا يا أخوانا ولهذا يا أخواني في الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ساتوكل برينتا الحسان أنتو بوت هجاء هجاء ما سنيا شعر ينكرس سماء أوران ينكافر كافر walau ada dalam niat pomon dia keluarga dia tapi dia cakap sama dia jangan jangan kacau nasab jangan kacau nasab قال والله يا رسول الله لا أستلك لا أستلك منهم كما تستل الشعر من العجين أو كما قال yang garis Rasulullah saya mau cakap keras sama dia tapi tak mengaruh tak tak kacau apa nasab kamu Walau dia kafir, tapi nasab dia apa? Syarif itu nasab Rasulullah SAW. أنا أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب دي أنا عبد المطلب طا أنا عبد المطلب تبي عبد المطلب وكان مسلم نسب لاين أنت سيد لاين قال إن الله لا يغضب الله tak أنت جاك من أوران كافر يا سيد ولو دي ممكن أوران كافر تبي أبا نسب دي أبا شريف syarif itu bukan sayyid itu salah ها كان منبيكا يا اخوان فكر التسييد والسادة والسيادة السيادة ايتو آه، كمبالي انتو اخلاق انتو untuk مكان انتو نسب ولهذا قال الأول قال الأول قال آه، لولا المخافة ساد الناس كلهم فالجود يفقر والإقدام قتال ليتكب كلو ما manusia تاكوت Semua mau menjadi sayyid. Siapa yang tak suka sayyid? Semua mau menjadi sayyid. Tapi untuk menjadi sayyid ada membayaran. Membayaran apa? Anda perlu menjadi sangat mulia. Kalau anda mulia-mulia, satu hari duit itu apa? Habis. Anda mau menjadi berani. Berani-berani banyak ujian. Mungkin meninggal sebab anda berani. Itu membayaran untuk sahadah. Tersihid. تشيد itu كمبالي untuk اخلاق untuk ادم فدخل عليه أبو, أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه وقال يا حسن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذا سيد يشير إليك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن ايتو انا سيا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين أنت مؤمن جادي سبب انتو untuk buat sulh antara apa? Muslimin. Qala sami'ta min Rasulullah. Qala wallahi sami'tu min Rasulullah. Anta betul dengar ini dari Rasulullah SAW. Wallahi saya dengar ini dari Rasulullah SAW. Nabi Allah, Sahabi. Dengar itu dari Rasulullah. Al-Hasan ikut terus. Sudah di hati dia sudah tak terima, tak suka hal ini. Muslimin mau meninggal sampai kapan? Sampai kapan? Satu hari Ali cakap macam itu sama Al-Hasan. Sama Muawiyah cakap macam itu sama Amr bin Al-As. Sampai kapan? Sampai kapan? Muslimin meninggal terus menerus macam sampai kapan? Faqala Al-Hasan li Ali waktu perang itu, waktu dia cakap 20 tahun lalu saya meninggal. Qala skut. Dia cakap sama bapa, diam. Bapa diam, jangan cakap. Takut dia dengar kamu. Ada orang yang dari ikut kamu, kalau dengar kamu, mungkin penuh kamu, walau dia ikut kamu. Apa maksudnya? Maksudnya ada orang yang parang sama Ali. Dia ikut Ali, tapi dia mau parang. Kalau Ali cakap tak mau, mungkin dia tak terima perkataan siapa? Ali. Itu Al-Khawarij. Awal Al-Khawarij, dia keluar dari Ali. Al-Khawarij awal pesannya tolong siapa? Ali. Waktu Ali cakap, sekarang saya mau sulh sama Muawiyah, Al-Khawarij itu apa? Keluar. Dan dia cakap, macam mana anda sulh sama Muawiyah? Tak bisa, Muawiyah kafir. Dia parang sama siapa? Ali. Yang awal, dia tolong Ali. Tapi Ali cakap, mau apa? Sulh radhiyallahu taala, Khawarij itu menjadi apa? Marah, tak mau. Kalau anta sulh, maksudnya anta tak ada wala bara. Sudah habis. Ahlul ghulu. Ghulu. Ghulu macam itu, wa'udzubillah. Saya perhatikan kamu sini, ya Perhati kamu sini, dan bagi kamu faedah, tapi jangan fahaman salah. Jangan fahaman salah. Tapi walau fahaman siapa yang fahaman salah, itu urusan dia. Walau orang dengar saya dalam audio fahaman salah, itu urusan dia. Saya insya Allah cukup, cukup berani untuk cakap itu. Tapi saya tahu saya cakap apa hari ini ada ada salafiyun yang ikut manhaj khawarij itu ada walau salafiyun tapi ikut manhaj itu ulu mana ulu ada salafiyun dia suka ulu terus menerus kalau anda tak terima satu kali sama dia akhir itu itu sudah berlebih-lebih itu lebih-lebihan ya akhir. cukup dia apa musuh kamu terus dia suka suka apa gulu terus menerus suka a'udzubillah tak ada apa batasan terus menerus buat hukuman untuk semua itu bukan salafi bukan salafi bukan salafi bukan salafi kalau salafi dia bunia salafi dia bunia Dan kalau satu kali anda tak terima gulu dia, sudah walau dia cinta kamu sangat lebih. Satu kali anda tak terima perkataan dia, sudah anda apa? Lebih jalik dari iblis. Itu dia. Wallah gulu, a'udzubillah. Gulu dalam mahabbah, gulu dalam cintaan, dan gulu dalam apa? Musuh. A'udzubillah. Saya tak cakap itu khawarij, saya cakap dia macam khariji dalam sisi ini. Wallah. Suka tak suka urusan kamu itu wallahi hak. Ruqsim billah. Ada orang banyak salafi yang suka gulu terus menerus. Terus menerus. Ya akhi taqillah Salahan dia itu orang salahan dia Itu tak mujib Tak sebab untuk dia Bukan salafi lagi Bukan Salahan itu tak Bukan Wallahi bukan salafi Ya akhi barakallah fiik. Akhuna hadha hadahu Allah terima dakwah dalam video. Itu ya akhwani fillah wallahi satu kisah sama satu orang. Saya mengajar dia tahunan-tahunan. Al-Quran, was sunnah, wal fiqh. Bab berapa satu dua tahun untuk mengajar dia adab dan akhlak. Sudah cinta saya banyak. Tapi banyak kali saya tengok rasaan dari dia. Banyak kali saya nasihat-nasihat. Tapi saya cakap, masih Allah dia duduk dalam halaqah. Insya Allah Allah membaikkan dia, Allah membaikkan dia, membaikkan dia. Sampai satu hari, satu ikhwan ya ikhwan fillah datang dari damaj apa itu mengajar. Ah ya ikhwan fillah sudah terima apa? Dia cakap saya ikut mendapat ulama bisa menibar dakwah sama apa? Video. Jumpa saya, saya cakap itu salahnya. Akhirnya kita tak, tak terima, tak bagus. Dua-dua itu, dua-dua itu tulab saya, dua-dua tulab saya. Saya kasih ikhwan itu nasihat, itu habis. Tapi mana-mana saya jumpa ikhwan itu yang menyebar dakwah di video, saya bagi salam, dia bagi salam. Ziarah allah tapi cara itu dalam dakwah kita tak suka. Dan saya menjelaskan itu dalam masalah, menjelaskan. Satu kali dia jumpa saya, saya salam an apa? An ukhuwah sama orang ini. Orang itu habis semua itu yang antara kita menjadi apa kosong a'udzubillah ya akhwani fillah ahlul ghulu apa IQ tahu IQ apa IQ apa IQ ha ما ما معنى ذكاء bahasa Indonesia ha kecerdasan kecerdasannya kecerdasannya sangat apa sangat Salah lagi sangat apa kurang? Membaikan, membaikan, membaikan, membaikan. Tak ada manfaat. Masalah ini sudah Ahmad Banaja itu sangat jelek. Masalahnya. Ya akhi taqillah. Wallahi haram an tadusir dia dari salafiyah dari as-sunnah. An anta bawa dia, anta anta letak dia dalam 73 firqah itu yang yang mungkin hisaban masuk neraka. Ya akhi taqillah. Sebab masalah ini. Ya akhi bagi dia hidayah dan dakwah. Allah masih akhsala fi masya Allah. Ya akhi bagi dia doa. Ya akhi Allah bagi dia hidayah lebih. Ya akhi. Habis. Habis. Lepas itu dia tulis tahdir dari durus saya. Dalam masalah apa? Saya tak terima video itu. Tak terima. Saya tak suka. Sekarang anak bukan salafi. Untuk dia saya bukan salafi sebab saya tak apa tak hajar orang yang dia apa yang yani a'udzubillah. Wallahi ya akhwan kalau itu buku, bukan mafhum khuruj, mafhum ghulu, apa yang ghulu lagi? Apa? Taqullah la yajuz. Ya ayyuhalladzina amanu ya أيها الذين آمنوا آه كما قال الله عز وجل كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا سما يا أخواني في الله ملوان سمادية أوران سلفي ين أدا إرجاء سما عقيدني سما أدا سلفيون ين والله جارا إرجاء مسوء دلم hatinya سما itu yang مميعة kalau anta cakap salafi sudah anta apa salafi walau buatan kamu seratus persen tak ikut manhaj apa as-salaf anta masih salafi itu juga juga irja masuk dalam hati ni ya apa beda apa beda macam murjiah yang cakap kalau anta cakap mukmin buat apa-apa kalau anta meninggalkan semua ahkam di syariah anta masih apa mukmin betul tak betul ada orang yang irja itu masuk dalam salafiyahnya Kalau anda cakap saya salafi, kalau anta duduk sama orang yang bukan salafi, anta musuh salafiyah, anta membahaya salafiyah, anta buat apa-apa, anta masih untuk dia, anta masih apa? Salafi. Bisa? Bisa? Dua-dua batil. Dua-dua batil. Tapi yang hak, yang tengah. Tengah. Taqillah. Tengah. Mafhum ya kawan? Tapi dari pengalaman. Wallahi ya akhwan fillah dari pengalaman untuk anda kasih nasihat untuk orang yang ada yang ada salafiyah yang yang yang mumayyi'un wallahi banyak kali dia terima nasihat lebih dan apa ahlu apa al-ghulu sebab saya cakap sama mereka ya kawan itu pengalaman Wallahi ya kawan fillah walau saya masih kecil tapi uqsim billah 20 tahun lebih dalam dakwah wallah saya 20 tahun lebih dalam dakwah, dalam mengajaran. Uqsim billah. Wallahi ya ikhwan Orang yang gulu ibtila min Allah Ta'ala kecerdasannya sangat apa? Sangat apa? Kurang. Ibtila. Dari waktu khawarij sampai khawarij hari ini. Khawarij itu takfirin, Daesh, wal qaida. Yang siapa yang Allah Jalla wa'ala eh, bagi dia ibtila gulu, sudah kecerdasannya menjadi apa? Sangat apa? Tak faham. Mengantar syarah, syarah, syarah. Sangat jelas. Tapi dia apa? Dia tak faham. Sallallahu alaihi wasallam. Tak faham. Al-haq ya akhwani fillah mada? Wasatun Kita bagi nasihat untuk semua. Anta terima semua. Tak terima semua. Sallallahu alaihi wasallam. مفهوم ya akhwani fillah. Al-hasil ya akhwani fillah. الله فالحسن ابن علي رضي الله تعالى akhwani fillah maaf tapi saya jaga sama kamu sudah ya akhwani fillah sebab banyak ujian di dakwah dan sudah lama sudah lama ya akhwani fillah saya sudah apa uh, selesai sama tahap saya takut sama perkataan manusia atau dia fahaman salah sudah habis Siapa yang terima-terima, siapa yang tak terima itu pintu besar Allah Ta'ala. Allah ya akhwani. Sudah. Tak tak ada apa? Tak ada Mada? ما معنى اهتمام يا أستاذ عبيدة ها menuling tak ada menuling lagi untuk orang yang suka fahaman kamu salah apa per peduli peduli tak peduli tak berduli untuk orang yang suka pahaman kamu salah. Habis ya Akhwani fillah. Sudah ya Akhwani fillah masuk dalam penjara ya Akhwani fillah untuk masalah ini. Wallah ya Akhwani fillah tak berduli Untuk orang yang suka pahaman kamu salah. Orang yang tak suka kamu. Kalau antum menjelas untuk dia 100%. Dia masih apa? Masih pahaman kamu apa? Salah. Orang kalau tak suka kamu, orang jahil, tidak suka kamu, tak ada insaf. Dia 100% apa? Mau fahaman kamu salah. Walau anta menjelas yang menjelaskan yang paling apa? Jelas, masih fahaman kamu salah. Itu sebab tak berduri lagi. Anta mau terima terima tak terima wallahi itu hak depan mata kamu. Mafhum ya akhwani fillah. والله يا اخواني في الله لا نرضى لا بغلو ولا بتمييع dua dua bahaya sama sama An kadang-kadang ahli ghulu lebih bahaya. An kadang-kadang ahli tamyi' lebih apa? Bahaya. Sama-sama jilid, dua-dua jilid. Dua-dua jilid. A'udzubillah. Mafhum ya akhwani fillah. Tapi dari pengalaman, dari pengalaman. Banyak orang yang membayar, Masya Allah terima menjadi apa? Bagus. An fahaman, i'tiqad yang bagus. Tapi ahli ghulu susah, susah. susah. Kepala itu sangat apa? Tak faham, mudah tak faham. Sallallahu alaihi wasallam. الحاصل يا اخواني في الله فالحسن بن علي رضي الله تعالى عنه خلاص waktu itu Al Hasan terima perkataan Abu Bakrah dan perkataan bapa sebelum ini Saya jaga sama kamu masalah ini ya akhwan. Masalah itu uh, masalah al-khuruj itu wal ghulu keluar dari apa? dari perkataan Ali. Ali cakap sama Muawiyah, sama Al Hasan, saya berharap sudah meninggal 20 tahun lalu. Faqala Al Hasan, diam. diam wallahi ada orang belakang kamu kalau dengar kamu mungkin apa mungkin apa bunuh kamu apa maksudnya itu maksudnya orang yang yang sekarang dia siap untuk untuk mati kepada untuk Ali tapi kalau Ali merupakan atau apa-apa dia mungkin yang musuh siapa Ali tapi betul itu menjadi dalam hakikat Al-Khawarij itu semua keluar dari siapa? Dari kitab siapa? Dari orang yang ikut siapa? Ali. Qala Ibnu Katsir wa amma ahlu Syam. Ahlu Syam Ma'suniyah orang yang ikut apa? Muawiyah. Subhanallah. Qala wa amma ahlu Syam fakanu kal yadil wahidah. Orang yang ikut Muawiyah macam apa? Macam apa? Satu tangan. Muawiyah cakap kanan, semua cakap apa? Kanan. Muawiyah cakap kiri, semua cakap apa? kiri. Ali ibtila. Ali cakap kanan, semua cakap apa? Kiri. Nasallahu alaihi salam. Ibtila. Sudah seratus ribu orang lelaki datang bay'ah Al-Hasan. Tapi Al-Hasan tahu sekarang bay'ah waktu perang masalah lain. Faqala Al-Hasan arsilu ila Muawiyah. Jumpa Muawiyah. Ente mau khair kepada ummah, kita berhenti darah-darah itu. Buat langsung, tak perlu orang tengah. Macam bapa dia sama buat sama Amr dan siapa? Nah, tang. Jelas tak jelas? Surah itu datang untuk Muawiyah, baca. Faqala Muawiyah untuk wazir dia Amr bin Al-As, "Anta tahu apa untuk Al-Hasan itu? mana akhlak Al-Hasan?" Faqala Amr bin as Al-Hasan itu sayyid. Orang yang cerdas tak suka apa? Parang-parang mausul khair. Ikut yang tahu. Amr bin as kenal antahu siapa? Al-Hasan. Faqala Rasulullah lahu, bisa, terima. saya lebih tua. Saya lebih tua dan Hasan. Al-Khilafah itu Hak saya sebab saya orang tua. Dan sudah, orang itu semua ikut saya. Waktu itu, mayoritas ummah, 70% dari ummah semua ikut siapa? Ikut siapa? Ikut Muawiyah Uthmanin. 70%. Taat tapi sekarang, cakap sama Al-Hasan, bagi bayar saya, semua bayar. jelas tak jelas? 10 tahun. Setelah 10 tahun, ambil siapa? Bagi bai'ah itu untuk siapa? Al-Hasan. Sudah tulis Muawiyah khalifah setelah Muawiyah siapa? Al-Hasan. Bukan sebelah, setelah 10 tahun, maksudnya tulisan ada sulh Muawiyah mau menjadi khalifah setelah Muawiyah siapa? Si Al-Hasan. Al-Hasan masih muda. Masih muda. Muawiyah sudah apa? Tua. Jelas tak jelas? Sudah ada soh ada. Orang yang pertama yang dengar khabar ini menjadi marah sama Al-Hasan. Siapa? Siapa? Siapa? Yang menjadi marah siapa Al-Hasan? An waktu Al-Hasan hantar message itu untuk Muawiyah, orang itu tak tahu. Siapa? Adik dia. Siapa adik dia? al hussein Waktu dengar al hussein masuk untuk Al-Hasan. Buat apa? Merupakan jalan papa. Siapa yang jaga macam itu? Hasan. Marah. Fa'akhadahu Al-Hasan. Al-Hasan ambil adik dia. Anta diam. Saya buat itu semua belakang kamu sebab saya tahu anta tak suka. Sekarang anta tak ada pilihan. Ikut saya an apa? Diam. Masa kata Al-Husain. Husain menjadi apa? Diam tapi tak suka. Tapi diam. فاجتمع حسن والمعاوية وانتهى الأمر واصطلح وسمي عام الجماعة عام الجماعة عام apa jamaah tapi banyak orang tak suka banyak orang tak suka orang siapa orang yang apa banyak orang dari dia al khawarij ahlul dia mau apa mau parang terus Apa manfaat? La ilaha illallah. Darah dari dia masuk untuk Al Hasan. Waqal, ya Hasan jabunta. Apa makna jabunta? Hah? Apa? Menitut. Penentut. Pengacut. Pengacut ya Hasan. Anta sudah pengacut. فقال له الحسن أنا أجب وكانت جماجم العرب في يدي saya pengacut dan saya bagi sulh itu sudah kepala orang Arab seratus ribu kepala orang Arab dalam apa? Tangan daya. Pengajut untuk untuk apa? Pegang pengajut. Saya takut sama Allah Ta'ala. Takut sama Allah. Tak mau jumpa Allah Ta'ala sama apa? Darah muslimin. Takut sama Allah. Bapak kamu bapak. Jangan jaga bapak-bapak setiap orang dari kita mau jumpa Allah apa? Sendiri. Takut sama Allah. itu سيد ini سيد فيها سمي عام الجماعة عام الجماعة اجتمع الناس وفتحت الثغور وقاتلوا المشركين عام إيتو عام جماعة خير semua Muawiyah datang Al-Madinah buat khutbah yang paling masyhur itu Masya Allah semua bagus-bagus tahun itu sambung parang sama siapa? Sama siapa? Sama orang Romawi dan orang an kafir-kafir. Bukan. Bilad Andalusia menjadi Spain itu menjadi apa? Muslim. Waktu Muawiyah. Jihad terus menerus. 10 tahun jihad terus menerus. Maksudnya jihad sama orang kafir sudah berhenti. Untuk berapa tahun? Lebih 10 tahun tak ada apa? Jihad sama orang kafir. Sibuk sama masalah yang dalam umat. Situ. Tinggal 10 tahun. Dari waktu Uthman. Akhir khilafat Uthman. Sampai khilafat Muawiyah. Tak ada. Sibuk sama masalah yang dalam. Sibuk. Subhanallah. Bukan ini sahaja. Orang Romawi itu masuk. Ambil banyak tempat dari Bilad Syam. Sudah masuk. Orang Muslim sibuk sama masalah yang apa? Yang dalam. Setelah amil jamaah menjadi khair, buka semua an muslim tanah menjadi lebih apa? Luas. Alhamdulillah. Tapi subhanallah, Al-Hasan meninggal. Al-Muawiyah menjadi apa? Allah bagi dia apa? Umur yang lebih. So, masalah itu Hasan menjadi khalifah setelah siapa? Muawiyah sudah apa? Habus. Sebab Hasan itu apa? Meninggal. أنتم فهمتان جلس أجلس بارك الله فيكم يكفي لا هنا سبحان حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته